Fitnah ini barakallahu fikum muncul pasca daurah masyayikh tahun kemarin. ini fitnah dimunculkan oleh seseorang yang dulu kita kenal sebagai Ustadz Salafi Sunni dikenal di kalangan kita semua Salafiyun Ustadz kita semua Ustadz kita bersama Al-Ustadz Abu Muawiyah Askari bin Jamal Al-Bukisi Al-Makassari. Memunculkan fitnah ini menuduh para asatidah salafiyin di Indonesia ini memiliki jaringan-jaringan komando hizbiyah bid'ah. Barakallahu fikum. Di antara poin-poin yang mereka sebutkan sebagai buktinya ialah pemberhentian sebagian pengajar di sebuah pesantren, pemberhentian sebagian dai di sebuah tempat dari dakwahnya, pelarangan-pelarangan sebagian pihak untuk berdakwah di tempatnya. Ini yang mereka sebutkan. Melebar kepada perkara-perkara yang lainnya, yang mereka anggap sebagai sebuah komando dan dikatakan sebagai sebuah hizbiyah. Barakallahu fikum. Fitnah ini semakin besar tersebar di mana-mana ketika ustadz yang bersangkutan menyampaikan muhadharah-muhadharahnya muhadharah dengan judul di bawah bimbingan ulama mengingkari adanya sebuah komando dan koordinasi tidak ada koordinasi tidak ada komando dalam perkara dakwah secara khusus masing-masing berhak, berhak untuk berdakwah dan menyampaikan ilmunya tanpa harus koordinasi tanpa harus adanya sebuah musyawarah Barakallahu fikum. Di bawah bimbingan ulama, namun pada ceramah tersebut tidak disebutkan ulama yang dimaksud. Syekh yang dimaksud. Hanya menyebutkan syekh tersebut, syekhun salafi, yang biasa berinteraksi dengan Syekhul kibar. Barakallahu fikum. Muncul lagi muhadharah yang kedua. Di awal muhadharah menyampaikan bahwa syekh yang dimaksud meminta ustadz yang bersangkutan untuk diam dalam masalah ini, tapi pada kenyataannya dalam uh, tersebut dia meneruskan kembali pembicaraan dia terkait dengan masalah ini. Semakin lama semakin meluas, semakin lama semakin deras, semakin lama semakin vulgar, belum para tidak menjelaskan tentang masalah ini muncul bertepatan dengan munculnya fitnah yang terjadi di tengah-tengah halusunah wal jamaah salafiyin dari kota Madinah. Maka bertemulah fitnah komando dengan fitnah musafiqah yang sekarang sedang ramai-ramai dibicarakan dan sedang berada di ujung tanduknya. Barakallahu fikum. Semakin lama bukan semakin meredah, semakin kencang, semakin vulgar. Mereka menuduh uh, para dan salafiyin di Indonesia ini memiliki jaringan bid'ah. Jaringan komando bid'ah. Bid'ah. Menuduh kita adalah khawarij. Khawarij. Dan kalimat-kalimat yang semisal Barakallahu fikum. Setelah ditelusuri, ternyata syekh yang dimaksud ialah Syekh Usama Al-Amri yang pernah kemari. Ketika ditunggu, ternyata sebagian arus bawah mereka memberikan postingan-postingan dan penjelasan. Ternyata dari lima syekh yang melakukan daurah masyaih tahun sebelumnya. Di sana ada Syekh Hadar Zafiri, ada Syekh Usama Al-Amri, ada Syekh Muhammad bin Ghalib Al-Umari, ada Syekh Hisham Al-Hawshani, ada Syekh uh, Hamid Al-Junaidi. Ternyata lima syekh ini yang mereka maksud. Barakallahu fikum. Maka ikhwanuddin azakumullah dikarenakan tema kita tema yang terbuka maka kita pun terpaksa harus terbuka dalam menyampaikannya. Prolognya pun juga buka-bukaan. Tema kita adalah tahun bukan komando. Di sini kita harus membahas tentang permasalahan satu komando. Perlu sampaikan kepada antum sekalian mana komando syar'i, mana komando hizbi. Barakallahu fikum. Kemudian akan dijelaskan insyaallah taala hakikat fitnah mereka. Mereka berpegangan pada masyaikh para ulama ataukah berpegangan dengan sarang laba-laba. Kemudian akan dibahas akan diulas insyaallah taala tentang masalah mafhum ta'awun. Barakallahu fikum. Adapun yang pertama ikhwan fillah tentang masalah komando. Komando dalam bahasa Indonesia kita bisa diartikan yang namanya komando dengan al-awamir, perintah-perintah, instruksi-instruksi. Namanya amrun, jamannya awamir, perintah-perintah. Bisa juga mungkin dibahasakan dengan al hadz wa tahrib, anjuran-anjuran, support-support. Mungkin juga dibahasakan dengan bahasa at-tawasi, at-tausiyah, memberikan wasiat-wasiat, oh jangan, oh jangan, atau yang semisal dengan itu barakallahu fikum. Nah, mungkin bahasa yang lebih tepat instruksi menggunakan bahasa al-awamir. Perintah, perintah, intrusi, intrusi, komando, komando. Ikhwan perlu kita pahami bersama dalam Islam kita punya prinsip yang pertama amar ma'ruf nahi mungkar. Kalau diterjemahkan amar ma'ruf artinya apa ya, kawan? Amar ma'ruf artinya memerintahkan orang berbuat kebaikan. Nahi mungkar mencegah, melarang orang lain dari kemungkaran. Bisa kita bikin bahasa lain, menginstruksikan seseorang berbuat baik, menginstruksikan orang meninggalkan perkara yang jelek. Bisa kita bahasakan dengan bahasa mereka, kita mengomando, mengomando orang lain untuk berbuat kebaikan. Kita mengomando orang lain untuk menjauhi larangan. Dalam bahasa syar'inya kita punya prinsip al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar. Ini merupakan prinsip yang sangat mendasar yang ada pada Islam. Islam dibangun di atas amar ma'ruf nahi mungkar. Memerintahkan yang baik, mencegah yang mungkar. Meliputi semua yang ma'ruf. Amar ma'ruf, semua yang ma'ruf. Baik ketauhidan, ini paling paling utama, yang paling agung. Ketauhidan, iman, akidah, sunnah, ibadah, muamalah yang baik, akhlak yang mulia, dakwah yang lurus. Tayyib, adab-adab yang yang baik, yang yang syar'i. Semua yang ma'ruf kita perintahkan. Amar ma'ruf. Nahi mukar juga meliputi semua perkara yang mukar. Kesyirikan, kekufuran yang paling besar dari kemungkaran yang ada. Kebidahan-kebidahan, penyimpangan-penyimpangan. Kemudian bid'ah-bid'ah akhlak yang jelek, muamalah yang jelek, dakwah yang menyimpang, fitnah-fitnah, syubuhat, syahwat, semuanya. Semua yang namanya mungkar kita cegah. Namanya nahi mungkar. Barakallahu fikum. Dalam prinsip yang lain, ikhwanatina azakumullah, ada pengembangan-pengembangan prinsip semua dibangun di atas dasar al-amru bil ma'ruf wa nahyu anil mungkar. Ada prinsip al-wala wal bara. Loyalitas dan kebencian. Cinta dan benci, al-hubbu wal bughdu. Wala karena Allah amar ma'ruf. Cinta karena Allah amar ma'ruf. Benci karena Allah, barok karena Allah nahi mungkar. Juga ada prinsip at-ta'sil wa tahdir At-ta'sil itu menjelaskan usul, prinsip-prinsip Islam, prinsip-prinsip sunnah. Ini amar ma'ruf. Ada prinsip tahdir, memperingatkan kaum muslimin dari semua mara bahaya, semua kejelekan-kejelekan yang ada. Namanya nahi mungkar. Barakallahu fikum. Termasuk dalam kerangka amar ma'ruf nahi munkar ialah ad-da'watu ilallah. Berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mendakwakan kebaikan supaya dikerjakan, mendakwakan kejelekan supaya ditinggalkan. Ada targhibun, ada tarhib. Targhib memotivasi, menyemangati orang lain untuk beramal. Amar ma'ruf. Ada terhib menakut-nakuti seseorang dari amal yang jelek, dari azab dan segala macamnya, nahi mungkar. Termasuk rangka al-amru bil ma'ruf wan nahi wanil munkar ialah al-jihadu fi sabilillah. Berjihad fi sabilillah dengan jihad yang syar'i sesuai dengan ketentuan dan syarat-syaratnya. Tujuannya untuk i'la kalimatillah, meninggikan kalimat Allah Azza wa Jalla ada amar ma'ruf. Dan dalam rangka untuk meredam dan membumi hanguskan semua yang namanya kekufuran. Namanya apa ini? Nahi mungkar. Barakallahu fikum. Dalam pembahasan uh, mustalahul hadis ada pembahasan namanya al-jarh wa ta'dil. Al-jarh kritikan-kritikan, ini mungkar ada ta'dil, pujian-pujian, sanjungan kepada rawi-rawi atau saksi yang adil, amar ma'ruf. Itu pengembangan-pengembangannya barakallahu fikum. Dan semua prinsip agama, semua pembahasan agama tidak akan lepas dari dua prinsip ini. Ada perkara ma'ruf disampaikan, diajarkan, diamalkan, diyakini, ada perkara mungkar diwaspadai, ditahdir, di tinggalkan, dijauhi, diperingatkan ila akhirnya. Dalam semua bab. Kita membahas masalah akidah. Menerangkan akidah yang sahihah, diyakini. Juga menerangkan akidah yang menyimpang, ditahdir, diperingatkan, dijauhi. Kita bisa bicara masalah ibadah. Ada ibadah yang sahihah sesuai sunnah, diamalkan. Ada yang menyimpang, namanya amaliyah bid'ah ritual-ritual bid'ah, amaliyah bid'ah. Ditinggalkan, ditahdir. Kita bicara masalah akhlak. Ada akhlakul akhlakul karimah, kita ilmui, kita amalkan. Ada akhlakul zamimah yang tercela, ditinggalkan, ditahdir daripadanya. Tapi kan seterusnya. Bahkan sampai dalam perkara yang namanya perkara duniawiyah. Perkara duniawiyah. Jual beli yang halal dipraktekan yang haram namanya riba diapakan? Ditinggalkan. Ya, ada barang yang bagus antum beli ketika ada hajat. Ada barang yang jelek antum ogah membeli dia. Betul? Nggak dibeli. Ada orang lain yang mau beli, antum sarankan dia beli yang ini. Ini barang yang bagus. Jangan yang ini, ini barang jelek. Atau beli tomat. Beli tomat barakallahu fikum. Antum beli tomat yang apa ini? pada umumnya. Tomat yang bagus. Yang ini bagus. Jangan yang ini, tomat bosok. Betul ya? Tidak akan lepas dari prinsip ini. Kebaikan diilmui, diamalkan, diperintahkan, didakwahkan. Bahasa kita orang diinstruksikan, dikomando untuk mengerjakannya. Perkara yang mungkar, perkara yang jelek, Ditinggalkan, diilmui, untuk ditinggalkan, dijauhi, diperingatkan, ditahdir. Bahasanya diinstruksikan, tinggalkan. Dikomando, tinggalkan. Barakallahu fikum. Ini perkara yang sangat wabah. Barakallahu fikum. Sengaja saya tidak, tidak membawakan adillahnya dikarenakan sangat jelas. Dalil tentang amar ma'ruf nahi mukar, gamblang. Al-wala wal barok gamblang. Taksil tahdir gamblang. Jarah ta'dil gamblang. Semuanya gamblang dibahas oleh para ulama una di buku-buku mereka ada yang secara umum ada yang secara khusus barakallahu fikum dipahami ikhwan dipahami barakallahu fikum tentang satu ini kita punya prinsip al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar tayyib secara khusus ada pembahasan nahi munkar mencegah daripada kemungkaran. Dikarenakan inilah yang menjadi pokok pembahasan mereka. Dalam pembahasan nahi mungkar barakallahu fikum, ada sebuah konsep yang diajarkan Nabi kita Muhammad alaihi wasallam dalam Sahih Muslim dari sahabat yang mulia Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu ardah. Beliau berkata, "Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yaqul" Aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, "Man ra'a minkum munkara falyughayyirhu bi yadihi." Fa illam yastati' fa bi lisanihi, fa illam yastati' fa bi qalbihi, wa dzalika adhaful iman. Barang siapa di antara kamu yang melihat kemungkaran, maka rupa dengan tangannya. Kalau nggak mampu maka dengan lesannya, kalau nggak mampu maka dengan hatinya, dan itu merupakan selemah-lemah keimanan. Hadis ini para kalafikum merupakan babitun wa qaidatun azimah fi an-nahy munkar. Kaidah besar dalam prinsip nahi mungkar. Di sini yang pertama, nahi mungkar itu dibebankan kepada semua pihak dengan persyaratan satu dia mengilmui, mengetahui kemungkaran tadi. Bisa langsung melihatnya, ru'yal ain, musyahadah, atau kabar dari orang lain yang terpercaya, khabarul thiqah, namanya ru'yah ilmiah. Man ro'a minkum. Kata-kata man di sini umum. Laki, perempuan, alim, awam, pejabat, rakyat, man, umum tapi dengan syarat ro'a mungkara yang melihat kemungkaran. Itu dua dua makna disebutkan para ulama, ada ru'yah basariyah langsung menyaksikan kemungkaran tadi, ada ru'yah ilmiah mengilmui kemungkaran tadi dari orang lain terpercaya yang ngasih tahu dia, yang mengabarkan dia atau dia membaca sebuah kemungkaran dan dia tahu itu ilmunya, ini perkara yang mungkar. Ini yang pertama Evan. Dan yang kedua ada kudroh ada kemampuan. Dari kata-kata fa'il lam yastati fabikada fabikada. Ada istitoah. Ada kemampuan dia untuk merubahnya. Apakah ada pembatasan hadis ini hanya untuk pemerintah? Kalau bukan pemerintah maka hizbiyah. Apakah ada demikian? Tidak ada. Lafatnya adalah umum. Man ra'a minkum mungkara maka beban, kewajiban nahi mungkar dibebankan kepada semua kaum muslimin di pundak-pundak mereka dengan dua syarat tadi. Mengilmui kemungkaran tadi dan punya kemampuan untuk merubah dia. Kemudian para fikum yang kedua. Para fikum, di sini disebutkan ada maratibul ingkar atau darajatul ingkar, tingkatan-tingkatan dalam mengingkari. Ada dengan tangan, ada dengan lesan, ada dengan hati. Betul ya? Ada perincian panjang di kalangan para ulama. Mengingkari kemungkaran dengan tangan. Taghirul mungkar biliyad. Pertanyaannya, siapa yang punya hak untuk merubah dengan tangan? Terus jawab, siapa yang punya hak dan diberi hak merubah al-mungkar dengan tangannya? Tangannya langsung atau dengan kekuasaan dia. Siapa ya, Pak? Hah? Penguasa. Yang lain tidak ada? Kok diem? Yang lain tidak ada? Nah, yang mengatakan hanya penguasa disalahkan oleh para ulama. Bahasa yang tepat adalah ini adalah hak hakku man lahu wilayatun ala man tahtahu. Ini haknya seseorang yang punya wilayah, punya kekuasaan atas yang di bawahnya. Meliputi satu pemerintah. Ini orang pertama ya, kan? Para sultan, para para para zuama, penguasa-penguasa untuk rakyat bawahannya. Mereka punya hak untuk dengan tangan, langsung dengan tangan atau dengan kekuasaan ke, kekuasaan mereka. Ini namanya al-wilayatul kubra. Man lahu wilayatun kubra. Yang memiliki wilayah besar skala yang begitu luas atas bawahannya. Ini pemerintah. Mereka bisa masuk ke semua lini kalau pemerintah ya, Atau lagi yang kedua, man lahu wilayatun sughra Alaman tahtahu. Yang memiliki wilayah kecil untuk bawahannya. Seperti bos-bos perusahaan atas karyawan-karyawan dia. Betul ya? Majikan-majikan untuk pembantu dan budak-budaknya. Orang tua atas anak-anaknya. Apakah bisa dimasukkan Barakallahu pengasuh pondok pesantren atas santri-santrinya? Jawabannya? Jawabannya masuk. Ada wilayah. Uh, koordinator sebuah dakwah di wilayah atas bawahan-bawahannya. Apakah bisa? Para asatidah yang mengampu sebuah dakwah di sebuah tempat atau sebuah negara atas yang di bawah-bawahnya. Apakah bisa? Jawabannya bisa. Itu namanya wilayatun sughra man lahu wilayatun sughra yang memiliki wilayah skala kecil atas yang di bawahnya itu punya hak untuk mengingkari kemungkaran dengan tangannya langsung atau dengan kekuasaan yang dia miliki ingat skalanya sebatas itu bukan skalanya pemerintah yang lebih luas ada anak antum punya anak darah Allah semoga jadi anak yang solehin barakallahu fikum anaknya antum pegang rokok Kaget antum. lu megang rokok. Antum langsung datangi dia, ambil rokoknya, banting, antum injek-injek pakai sepatunya antum itu. Nah, barang haram jangan dihisap. Apakah boleh? Apakah boleh? Apakah ada yang mengatakan ini ranah pemerintah ini? Ini dengan tangan, hizbiyah itu, hizbiyah itu. Tidak ada itu. Itu namanya nahi mukar ala hizbiyah. Apa ada yang mengatakan demikian? Tidak ada. Mereka pun juga mengatakan demikian. Tidak ada. Kenapa? Dikarenakan itu haknya orang tua. Taghirul mungkar biliat lahu wilayatun ala auladihi. Dia merubah kemungkaran dengan tangannya dan memang dia punya kekuatan dan kekuasaan atas anak-anaknya. Dan itu yang dianjurkan. Itu merupakan iman yang paling kuat. Barakallahu fikum. Ada ustadz pengampu pondok pesantren. Barakallahu fikum. Mendapati santrinya barakallahu fikum pegang rokok. Hah? pegang rokok. Tahu-tahu mojok apa ya kok? Ada yang mojok-mojok kok ada asap-asap ngepulnya apa ini? Didatangi, "Lu rokok. Sini sini sini sini." Diambil rokoknya, banting rokoknya, diinjek-injek sama sandal ustaznya tadi itu. Takillah ya haram. Antum ini santri salafi masa ngerokok. Eh sini sini sini. Dihubungi orang tuanya, Pak, tolong diambil anaknya Pak, ngerokok. E, maaf, aturan pesantren menyatakan santri yang merokok langsung di DO, di drop out, tidak ada SP1, SP2, SP3 dikarenakan pelanggarannya sudah fatal melanggar syariat. Sudah, maaf, antum dikeluarkan dari pondok ini. Apakah boleh? Buka diem. Apakah boleh? Buka di apakah boleh? Syar'i. Itu namanya ingkarul mukar biliat. Tidak ada yang mengatakan ranah pemerintah. Tidak boleh bagi seorang da'i untuk mengusir santrinya. Ranah pemerintah itu dengan tangan. Yang ada hizbiyah itu. Itu hizbiyah pondok pesantren bulan. Tidak ada mengatakan demikiannya akhi. Itu adalah ranahnya mereka. Memiliki wilayah tun ala alaman tahtahu. Memiliki wilayah skala kecil yang di bawahnya itu punya hak. Dan itu merupakan tindakan, eh, tindakan nahi mungkar, perkara yang sangat syar'i. Dia punya kemampuan dengan tangannya. Saya nggak mengatakan gampar, ndak. Saya mengatakan ambil rokoknya, banting rokoknya, injek rokoknya, dio orangnya. Saya nggak mengatakan tampar, nggak mengatakan ndak. Yang ini pembahasan lain barakallahu fikum. Dipahami insyaallah ya? Ada nahi mungkar biliat. Jadi ada wilayah kubro pemerintah. Masuk ke semua sisi. Pemerintah ya, kan, punya hak khusus. Ada wilayah suhro untuk yang di bawahnya masing-masing. Barakallahu fikum. Dipahami Allah ya? Bapak diem. Hada mafum. Kemudian ingkarul mungkar bil lisan. Kalau nggak mampu dengan tangan maka dengan lesan. Dengan lesan semua pihak bisa pemerintah bisa dengan lesan, para para ulama dan para masyayikh bisa dengan lesan, para duat, para asatidah, tulabul ilm bisa dengan lesan. Hatta orang awam bisa dengan lesan dengan batas pengetahuan yang dia miliki. Dah harus jadi alim dulu ya ikhwan. Ada seorang yang ya masih awam lah, e, nggak lama ngaji, tapi dia tak paham Islam secara umum begitu, ngerti karena kemudian Eh, ngerokok itu membahayakan. Dia membaca di apa namanya pengumuman pemerintah itu rokok membunuhmu. Wih, bunuh diri dia berarti ini. Paham dia. Terus ada uh, yang tetangga dia atau uh, anak muda di situnya ngerokok. Diambil rokoknya dibanting, kemudian diinjek-injek. Takut itu anak mudanya. Sini nak, hati-hati itu. Rokok membunuhmu. Kamu jangan bunuh diri ya dengan rokok ini nak gitu dah jangan diulangi lagi gitu. Bisa, bilisan. Bahkan biliat bahkan dibanding-banding gitu sama dia Evan dengan kakinya dia. Bisa dia menyampaikan sebatas ilmu yang dia miliki. Ini untuk semua pihak. Yang penting dia memiliki ilmunya. Harus dengan ilmu, bukan dengan al Dia memiliki, memiliki isi atau kemampuan, bukan dengan ajis ketidakmampuan. Barakallahu fikum. Dan yang ketiga dengan hati. Yang ini tidak mungkin gugur. Kewajiban semua muslim untuk ingkarul muka dengan hatinya. Dalam bentuk membenci kemungkaran tadi, tidak meridhoi kemungkaran tadi, yakin itu perkara yang mungkar. Yang ini nggak mungkin dipaksa. Wajib dan harus atas semua yang muslim ingkarul mungkar dengan hati. Dengan tangan kadang dia punya udur, tidak punya kemampuan, tidak punya kekuasaan. Dengan lesan dia punya uzur, tidak bisa ngomong, tidak bisa menyampaikan. Tapi dengan hati, tidak ada yang gugur. Minimal dengan hati. Tidak ada yang bisa merobek hati dia. Ya. Kan? Dia mungkar, tinggalkan. Dia nggak suka, dia benci, dia ingkari di hatinya. Itu wajib. Barakallahu fikum. Eh, selebihnya bisa antum jabarkan barakallahu fikum dari keterangan para ulama una terkait dengan riwayat dan syarah-syarah hadisnya barakallahu fikum. Eh, dari sini khonamtina azakumullah terkait dengan pembahasan nahi mungkar. Di sana ada ranah umum pemerintah, ada ranah khusus yang memiliki kemampuan di situ. Artinya, tidak semuanya pemerintah yang menangani. Di sana ada ranah-ranah di mana bagi para ulama dan para masyayikh, para duat, para syatidah, bahkan para tulabul ilm, bahkan semua muslimin wal muslimat dikasih ruang dan skala walaupun terbatas untuk nahi mungkar. Untuk nahi mungkar. Apalagi dengan bahasa lebih umum lagi amar ma'ruf. Itu semuanya tanggung jawabnya semua kaum muslimin. Nabi kita Muhammad mengatakan dalam sabdanya balighu anni walau ayatan. Sampaikan dari aku walaupun satu ayat ya. Yakni dengan ilmu, bukan dengan jahil, dengan kemampuan, bukan dengan paksaan. Barakallahu fikum. Hada wadih. Ini semuanya prinsip yang sangat-sangat mendasar barakallahu fikum. Sekarang saya mau tanya. Barakallahu fikum di terkait dengan perkara dakwah ilallah barakallahu fikum. Tayyib di sebuah pondok pesantren, di sebuah ma'had. Dari ma'hadnya salafiyin alusunati wal jamaah barakallahu fikum. Di sana ada para asatidz, ada para pengajar, ada para pengurus, ada para pengasuh, nah gitu ya. Ada satu pengajarnya error. Entah error terkait dengan akhlaknya, terkait dengan masalah muamalahnya, atau terkait dengan bahkan mungkin terkait dengan pemahaman dan pemikirannya. Error. Apa tindakan antum? Apa tindakan antum? Apakah antum langsung lapor pemerintah? Pak, tolong kemari Pak, ada pengajar kami yang error. Tolong di e, nasihati, tolong diurus. Kalau perlu diberhentikan, diberhentikan karena haknya Bapak. Apakah begitu? Loh kok diem? Apakah begitu? Hah? Jawabannya? Kenapa kok tidak? Dikarenakan antum tahu secara ilmiah bahwasanya ini ranahnya pondok pesantren. Maka tindakan yang diambil adalah para ustadz yang lainnya, bahkan mungkin para pengasuh, bahkan mungkin para ikhwah yang mengerti ini perkara yang error, menyampaikan nasihatnya kepada fulan tersebut. Dengan cara baik dipanggil? Sofiahi, antum begini, begini, begini, begini, begini, begini, begini. Upaya nasihat, tapi gitu ya proses nasihat berubah alhamdulillah. Lanjut. Nasihati nggak nerima. Tambah parah, tambah error, tambah hang, tambah trouble, tambah kacau. jalsa, jalsa, majelis, majelis, munasohah dan segala macam. Tambah kacau, tambah parah. Bikin kehebohan di sebuah pesantren. Di sini ada pertanyaan, apakah pemimpin pesantren tadi itu punya hak untuk memberhentikan dai seperti ini, pengajar seperti ini? Jawab aja. Jawab aja. Kenapa kok punya? Dia punya hak apa? Kita mengatakan ini adalah wilayatun sughra, wilayah kecil seorang pengasuh pesantren dengan bawahan-bawahannya terkait dengan tarbiyah di maafnya dia. Dihentikan. Maaf, antum kondisinya nggak memungkinkan. Antum dihentikan dari sini. Ingat ya, sudah trouble, sudah hang, sudah error dan segala macam dinasihati tambah parah, Afan, antum dihentikan. Hak pemerintah ataukah bisa haknya pengurus pondok? Dua-duanya. Pemerintah bisa. Jangan tanya pemerintah ya, Yang kedua, pengurus pondok juga bisa. Itu ranahnya mereka, namanya wilayatun sughra bagi mereka. Tidak pernah kita mendengarkan satu kali pun dari kalangan para ulama wa syekhuna yang terdahulu sampai menjelang terakhir kemarin yang mengatakan ini komando hizbiyah. Tidak pernah dengar ya, Kan? Ranah yang lebih luas lagi. Di sana ada dakwah yang dikembangkan di Jabodetabek. Ada nggak sih? Ada lah ya. Tapi pertanyaannya adalah, apakah boleh bagi antum-antum yang ada di wilayah yang seluas ini menunjuk adanya sebuah koordinator dakwah? Jawabannya? Jawabannya apa ya, Hah? Koordinator dakwah. Entah kamu kasih nama koordinator, entah kamu kasih nama mas'ul, entah kamu kasih nama pengampu. Maaf, maaf. Koordinator dakwah. Apakah diperbolehkan? Tuh. Apakah itu bukan haknya pemerintah? Jawabannya, pemerintah jelas, jangan membahas. Ini bahas sekarang selain pemerintah. Jawabannya, naam. Itu ranahnya para ulama, para asyatidah, para duat, para tulabul ilmu dakwah tempatnya masing-masing. Di sini perlu kita bacakan barakallahu fatwa dari para ulama una ikhwanafitina azakumullah supaya tidak dianggap dari kantong pribadi terkait dengan penunjukan adanya koordinator dakwah di sebuah tempat Ingat dakwah yang dimaukan dakwah salafiyah yang dibangun di atas manhaj salaf, Alkitab, sunnah dengan pemahaman salafun saleh. Kalau pembahasan dakwah batil tidak boleh dari asalnya ya kawan. Dipaskan dakwah salafiyah. Disebutkan dalam sebuah kitab namanya Tuhfatul Mujib ala As'ilatil Hadiri wal Gharib. Ini isinya adalah kumpulan muhadarah yang disampaikan oleh Syekh Al-Allamah Abu Abdurrahman Muqbil bin Hadi al wadi rahimahullahu taala yang kemudian diteruskan dengan soal wa jawab. Tanya jawab. Barakallahu Disebutkan pada halaman 160 sebentar sebentar. 168. Pada soal yang keempat di halaman tersebut. Ada sebuah soal diajukan kepada Syekh Mubin bin Hadi rahimahullah. Idza tafaqat majmu'atun syabab. ala amalin da'awiyyin fil mantiqah fahal yajibu ay yakuna alaihim mas'ulan tajibu ta'atuh ketika disepakati ada sekumpulan pemuda sepakat untuk menjalankan sebuah amal dakwah di sebuah tempat, di sebuah daerah. Apakah wajib ditunjuk seorang mas'ul? Mas'ul, penanggung jawab, bisa. Koordinator, bisa. Pengampu, bisa. Itu bahasanya antum. Mas'ul. Yang wajib ditaati. Pertanyaan gamblang insya Allah ya. Jelas insya Allah ya. Tidak ada pertanyaan yang abu-abu ya. Putih semua ini pertanyaannya nih. Gamblang ini insya Allah ya. Khana. Al jawab. Jawabnya beliau Syumub bin Hadi rahimahullah beliau mengatakan la ba'sa ayyaj'alu lahum mas'ulan wa la yusamma amiran. Tidak mengapa mereka menunjuk seorang mas'ul bagi mereka tapi tidak disebut sebagai amir. al amira la yakunu illa bis safar. Sebab yang namanya amir tidak boleh kecuali ketika safar, namanya amir safar. Illa idza kana amirul mu'minin alladhi huwa imamul muslimin aw man amarahu imamul muslimin kecuali kalau dia itu adalah amirul mukminin yang merupakan penguasa kaum muslimin. Oh, dia penguasa, dikatakan sebagai amir, sebagai penguasa, sebagai imam. Atau seseorang yang diangkat sebagai amir oleh penguasa. Maka dikatakan dia amir atau dia imam penguasa. Amma ayyaj'aluhu amiran fala. Adapun kalau mereka menjadi atau menunjuk seorang amir dalam dakwah, jangan. Ini pemerintah ya, ikhwan ya. Kalau mas'ul, silahkan. Kalau wa idza kana mas'ulan an amalin fa fi hududi mas'uliyatihi. Kalau dia seorang mas'ul, penanggung jawab, pengampu, koordinator sebuah amalan, maka dalam batas mas'uliyah dia saja. Namanya skalanya terbatas. Skala mas'uliyahnya saja. Qala wa idha khalafal kitab wa sunnah. Tapi ketika dia menyelisihi Quran dan sunnah, fallahu azza wa jalla yaqulu fi kitabihil karim. Maka Allah azza wa jalla mengatakan dalam Al-Qur'anul Karim, "Wa makhtalaftum fihi min syai'in fa hukmuhu ila Allah." Apapun yang kamu ikhtilafkan maka hukumnya kepada Allah. Wa yaqul dan beliau mengatakan fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah war Rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir. Kalau kamu bersengketa dalam semua permasalahan, maka kembalikan kepada Allah dan kepada Rasulnya. Kalau kamu beriman kepada Allah dan, dan, dan hari akhir. Ya ini kalau dia menyelisih kitab sunnah, maka harus bertahkim kepada Quran dan Sunnah. Nyelisihi, maka dikatakan tidak boleh dari asalnya. Belum meneruskan. Lakin idha wujida syakhsun amin wa udi'a malu da'wati indah. Tetapi ketika dijumpai seseorang yang amanah, kemudian dia dititipi uang dakwah. Dititipkan kepada dia disimpan kepada dia uang dakwah. Au wujida muallimun basir wasara mas'ulan 'anit ta'lim. Atau di, di, di, di, di, dijumpai didapati seorang muallim, seorang pengajar, seorang ustadz, seorang dai, basir yang punya basir punya ilmu. Dan kemudian dia sebagai mas'ul taklim. Mas'ul taklim. Kita kita bahasakan pengampu taklim, penanggung jawab taklim, koordinator taklim. Wahakada lah wahakada syakhsun lahu khibrah wa basarun fi da'wati ila fala ba'sa. Begitu pula seseorang yang punya pengalaman, punya ilmu dalam perkara dakwah ilallah maka tidak mengapa dijadikan sebagai mas'ul namanya mas'ul dakwah. Paham ya? Wala yusamma amira. Tapi ingat, jangan dikatakan sebagai amir. Lakin huwa mas'ulun fi hududi mas'uliyatihi. Tapi jadi tadi dijadikan sebagai mas'ul, koordinator pada batas mas'uliyah dia saja. Qala lakin idza ata bi syai'in yukhaliful kitab wa sunnah fala sam'a lahu wala ta'ah. Tapi ingat, ketika dia mendatangkan sesuatu yang menyelisih Quran dan sunnah, Jangan kamu dengarkan dan jangan kamu taati. Gambar ya, ikon? Baru beliau menjelaskan tentang model-model uh, eh, imaroh dakwah hizbiyah. Seperti yang ada pada Ikhwanul Muslimin, pada IM. Beliau mengatakan amma ma yaf'aluhul hizbiyun ashabul khalaya as fakulu khamsa walahum amir la ya'rifuna illa anfusahum wala ya'rifuna al-akharin min ashabi tilka dakwah adapun yang dikerjakan oleh hizbiyun orang-orang yang memiliki gerakan-gerakan tersembunyi bawah tanah setiap lima orang ada amirnya siapa nih ikhwan ikhwan muslimin mereka memiliki yang namanya ha, konsep liko ada yang mantan IM ada liko ya ikhwan ada ya Ha? mereka punya namanya liko, liko, liko, liko, liko, liko. Masing-masing rombongan liko ada berapa orang? 5 sampai 8. Amirnya ada enggak? Satu amir. Lima orang, satu amir. Lima orang, satu amir. Mereka hanya mengenali rombongan likoknya saja. Tidak mengenali rombongan likok-likok yang lainnya wahakada ila ayyantahiya ilal amiril majhul. Demikian seterusnya sampai berhenti kepada amir yang nggak jelas siapa orangnya. Liqa itu ikhwal muslimin. Yang ini orang-orang rafidah juga. Barakallahu fikum. Yang ini diingkari sama beliau. Yang ini jangan. Ada enggak pada alusunnah seperti ini, Ikhwan? Al-Sunnah punya liqa, liqa, liqa, liqa, masing-masing liqa, lima sepuluh orang ada amirnya masing-masing. Ada nggak Ikhwan di Al-Sunnah? Mohon maaf, tidak ada pada Ahlus Sunnah. Tidak ada para Salafiyin. Ini adanya pada Hizbiyun. Ini yang model imarah Hizbiyah. Ini yang model komando-komando Hizbiyah. Ya ini. Kalau di atas, tidak ada masalah. Yang berikutnya lagi, ikhwan. Wal hadar al hadar bin taklid. Tapi hati-hati kata beliau, waspada, waspada dari yang namanya taklid membebek secara buta kepada orang tersebut, kepada mas'ul tersebut. Jangan. Fahum yuhsinuna wannahum bisyakhsi thumma ba'da dhalik alqaul maqala syekh. Jangan. Mereka husnubon kepada orang tadi, mas'ul tadi. Terus lama-lama alqaul maqala syekh. pendapat ini harus pendapatnya syekh. ucapan harus ucapannya syekh. Terus dia terus begitu. Dengan cara takut yang buta. La kitab wala sunnah wala syai. Ini yang diperbolehkan barakallahu fikum. Ila akhir kalamihi rahimahullah dalam uh, bukunya beliau tersebut Ikhwan Fitina Azzakumullah. Naam. Faham ya? Maka di situ dibedakan antara mas'ul dan amir. Kalau menggunakan bahasa pengampu, penanggung jawab, koordinator, mas'ul, labas. Amir, jangan. Ini untuk amir safar atau penguasa. Atau yang dituju penguasa. Dua, harus dalam lingkup Alkitab wa dengan pemahaman salaful ummah. Tidak boleh ada mukhalafah syariah padanya. Tiga, tidak ada taklid buta di situ. Tidak boleh taklid buta di situ. Dia semata-mata sebagai koordinator. Terkait dengan semua bab agama, kembali pada kitab, sunnah dengan Muhammad salaf. Ketika ada taklid buta, maka tidak boleh. Ketika ada asobiah buta, maka tidak boleh. Ketika ada alwala wal yang sempit, cintanya kepada mas'ul saja, selain mas'ul dibenci, adalah ya juz. Ini yang namanya hizbiyah. Ketika ada unsur at-taqdul ama. Ada unsur asabiyah. Ada unsur al-wala wal bara yang sempit pada mas'ul tadi. Yang namanya hizbiyah. Adalah ya juz. Tapi ketika tidak ada semua tadi ikhwan. Nggak ada uh, eh, takd ama, nggak ada asobiyah, nggak ada al-wala wal yang sempit padanya. Hanya semata-mata koordinator saja. Koordinasi dan segala macamnya. Hada juz. هذا يجوز فتوى شابيني فتوى شابيني الشيخ العلامة الشيخ مقبل بن هادي رحمه الله تعالى bukan dari kantong saya pribadi. Sudah? Barakallahu Jadi boleh. Enggak maksudnya itu sampai pada tingkat uh, mau bikin penjelasan soal keterangan, penjelasan uh, tertulis begitu si fulan dihentikan dan segala macamnya, Mas Ol ini ditunjuk fulan dan segala macamnya. Itu yang mereka sebarkan selama ini. Bukan semata-mata menghentikan seorang dai, menghentikan seorang pengajaran segala macamnya, tapi lebih daripada itu, ah, para Ustadz Fulan menunjuk daerah ini fulan koordinatornya, fulan koordinatornya. Nah, dibikin keterangan resmi penjelasan tentang kasus ini. Panjang disebutkan si fulan dihentikan, digantikan sama si fulan dan segala macamnya. Ini komando Hizbiyah ini. Itu pemerintah yang ada itu. Masya Allah. Gimana jawabannya ya kawan? Jawabannya sekali lagi itu ranahnya para ulama dan para masyayikh. Itu ranahnya para asatidah dan para duat ilallah untuk kemaslahatan sebuah dakwah. Yang dihentikan ashab error. Yang dihentikan ashab masyakil. Yang dihentikan ashabul fitan. Bukan orang baik-baik. Minggir. Tidak ada begitu. Barakallahu Fatwanya mana? Jangan mengatakan minggir, tunjuk huh, fulan tulis keterangan dan segala macam. Fatwanya mana? Kita bacakan fatwa berikutnya barakallahu fikum. Ini fatwa ikhwan ya fillah azakumullah dari fatwa Asy-Syaikh Al-Allamah Asy-Syaikh Ubaid Al-Jabiri hafizahullahu taala wa ra'ah. Asy-Syaikh Ubaid Al-Jabiri hafizahullahu taala wa ra'ah. Ini fatwa didapatkan baraklafikum e, eh, pasca huru hara fitnah komando ketika Ustadz Askari yang bersangkutan tadi menyampaikan muhadharah muhadharahnya tadi kita para tidak lingkup terbatas nggak semua dilibatkan para kalafikum berusaha untuk menghubungi beliau saya bisa bicara karena saya termasuk yang hadir di situ. Jadi saya pelaku kejadian. Taib. Kita berusaha menghubungi beliau. Ada yang menelpon, ada yang e, WhatsApp dan segala macamnya. Gak nyambung. Yang kita harapkan ketika itu adalah kita kumpul sebagaimana biasa ada masyakil kita bicarakan di tengah-tengah para asatidah Jangan dari belakang tahu tuh melempar molotov dem kayak gitu heboh. Nah, diingat kayak hikmah dalam cara dakwah. Ini bukan pembahasan pribadinya antum dan sekitarnya antum, nasional ini sekarang ini. Dihubungi segala macamnya, nggak ada yang nyambung, ada yang Jabri nyambung. harus saat Idral Harith dari Solo, Jabri, beliau juga hadir, Jabri langsung ke beliau, nyambung. Nah, nyambung, intinya Beliau hanya mau ketika bersama-bersama dengan para masyayikh, di hadapan para masyayikh. Tidak mau dengan para ustadz, di depan para masyayikh. Kita yang di, dibacakan agak sedikit bengong-bengong begitu. Nah terus tadi bikin muhadarah di bawah bimbingan ulama itu sudah ke masyayikh atau belum? Paham tidak? Dia membuat muhadarah di bawah bimbingan ulama sampai sekian episode atau berapa kali itu ya, sudah ke masa atau belum? Jawabannya belum. Mestinya ke masa itu ke masa dulu baru tuh bicara. Kan begitu. Ke masa dulu jelaskan kita yang salah, kita nggak mau terima nasihat, kita ngeyel, mentah mentahdir kita orang atau bicara. Belum juga kamu ke masa sudah mengatakan di bawah bimbingan ulama. Ulamanya siapa nggak kamu sebutkan? Di mahadhara yang kedua barakallahu fikum dilarang oleh syekh yang bersangkutan untuk berbicara, kamu kan berbicara lagi di situ. Dihubungi nggak nyambung-nyambung, ada yang japri, tidak mau dengan para kepada para masyayikh. Ya sedikit terbengong tapi sedikit gimana gitu ikhwannya. Ya sudah. Sudah mungkin. Tayyib ke masyayikh. Al-Muhim kemudian kita di kalangan terbatas berusaha untuk datang ke masyayikh pas paskan waktunya sama beliaunya nggak ngepasi akhirnya ada yang berangkat terlebih dahulu empat ustad Ustaz Lukman Ba'abdu Ustaz Ustaz Mahri Ustaz Abdul Samad Bauzir Ustaz Komar Suaidi nggak mungkin semua dibawa diboyong ke sana kan eh, bolusnya juga terbatas ya akhi nah, gitu ya dan terwakil dengan empat tadi itu berangkatlah ke sana nah, Barakallahu beliau dihubungi nggak nggak waktunya nggak mungkin beliau mau umroh waktunya nggak ngepasi gitu Alhamdulillah muhim mereka duluan berempat orang ini Allah kasih kemudahan barakallahu fikum untuk berjumpa majelis dengan Asy-Syaikh Al-Allamah Asy-Syaikh Al-Jabiri hafizahullah taala wa ra'ah. Ini pada bulan sofar kemarin. Sekarang bulan apa ya, Ikhwan? Dzulqa'dah. Bulan sofar kemarin. Ketemu dengan Syekh Al-Jabiri kita bisa bicara dikarenakan uh, setelah ketemu dengan masa pulang dari umroh itu sampaikan kepada kita kita ini para klasikum kalau bicara uh, kita ini ring satu gitu ya bukan kesombongan ya Ikhwan kebetulan saja para klasikum sampaikan dan disampaikan transkrip yang memungkinkan transkrip dari uh, jalsa dengan Syubat jabiri hafizahullah taala warah ini sempat dibacakan oleh Ustaz Muhammad Umar Sewet di Cirebon beberapa waktu yang lalu. Saya bacakan kembali supaya antum memahami apa yang terjadi para fikum. Tayyib disampaikan diuraikan semua peristiwa yang ada. Kemudian disampaikan nasihat. Minta nasihat kepada Ustaz al -Jabi. Di sini disebutkan saya simpan di HP saya, Evan. Jangan dibilang gaya gitu pakai HP gitu ya. Karena memang ada di HP ya, Evan. Tayyib Disebutkan di sini nuridu minkumut taujih kaifa nuwaji hadhil masyakil. Kami ingin mendapatkan arahan dari antum ya Syekh bagaimana kita menghadapi muskilah seperti ini. Maka berkata Syekh Al-Jabiri, "Ista'inu billah wa tasbirun wa ta'awanu fima bainakum wal munasaha." Kamu minta tolong kepada Allah, sabarlah kalian dan ta'awun di antara kalian. Jangan lupa munasaha upayakan nasihat. Beliau mengatakan wa kullu man wajadtumuhu yadurru bidakwatikum fa'ab'iduh walam tanfa'hul munasaha fa'ab'iduh gitu ya kan ya siapa saja yang kamu dapati membahayakan dakwah kalian jauhkan dia yang tidak bermanfaat untuk dia yang namanya nasihat jauhkan dia Wahada sinfu minan nas yukhawwafu billah wa yushaddu alaih tipe-tipe orang seperti itu ditakut-takuti dengan Allah takillah ya akhi kata wa idha lam yanfa'hu nushu yutrat tapi ketika tidak lagi manfaat nasihat usir dia diusir Ucapan siapa ini, ikhwan? Ucapan Asy-Syaikh Ubaid Al-Jabiri hafizahullah taala wa ra'ah. Barakallahu fikum. Saya lihat jamnya kok setengah 12 ini. Zuhurnya kurang 10 menit. Hah? Udah 12? Yang betul. Mana nih jamnya nih? Kurang berapa menit? Eh, zuhurnya? Oh gitu, kurang setengah jam lagi. Yakin? Yakin? Dia akan berhenti sebelum adzan toh? Kenapa? Oh, dua lewat satu. Oh, pantesan kalau kok santai banget kesininya tadi. Ya sudah, saya teruskan ya, kan. Saya masih terbayang Jawa Timur. Jawa Timur kurang sedikit lagi sudah adzan. Baik. Teruskan lagi, ya, kan. Ditanyakan lagi para syekh Falamma hadzarna min ahadin au auqafna ahadan min dhawil masyakil fi ba'd al-ma'ahid. طبعا تم ذلك بعد المناصحة قالوا هذا تدخل منكم وهذه أوامر لا يستحقها إلا دولة وليس لكم itu soalnya ya Syekh ketika kami mentahdir seseorang memberhentikan seseorang yang masyakil saya belum masyakil dari Ma'had. Tentunya setelah ada upaya menasoha ya kan. Mereka mengatakan, ini intervensi dari kalian. Intervensi ini. Ini komando, instruksi. Yang berhanya penguasa, bukan kalian. Gitu. Soalnya gamblang ya. Gamblang. Jawabannya Syekh, ya abnai lana an nuqarriba man yastahiqu taqrib wa an nub'ida man yastahiqqul ib'ad. Wahai anak-anakku, kita punya hak untuk mendekatkan kepada kita orang yang layak didekatkan. Kita juga punya hak untuk menjauhkan yang berhak dijauhkan. Wahadihi ya da'watu salafiyah. Inilah dakwah salafiyah. Nahnu sah ma nahbisu ahadan wala najlidu ahatan jidan bilang asa. Betul, betul. Kita nggak punya hak untuk memenjarakan seseorang. Nggak punya hak untuk memukul dia dengan tongkat kita. Kita nggak punya hak. Lakin nakul, namun kita mengatakan, anta lasta minna walasta minna. Kamu, kamu bukan kami, kamu bukan kalian. Nah sudah, sana kamu. Kamu dakwah sendiri sana. begitu. Kami bukan kalian, kan bukan dari kami. Gampang ya, Kita punya hak untuk itu. Namanya wilayatun sughra tadi. Ranahnya para asad dan para doa di Allah Azza wa Memenjarakan haknya siapa ini? Pemerintah. Menyiksa, memukul dengan dengan dengan tongkat dan segala macam. Siapa ini? Penguasa. Kita nggak mengatakan demikian. Tanyakan lagi. Ba'duhum yaqul inna hadzal ilzam min haqqil hukumah. Ya Syekh, sebagian mereka mengatakan ilzam ini, instruksi ini, komando seperti ini haknya pemerintah. Kata Syekh Ubaid, hadzal kalam laisa bi sahih. Ini ucapan tidak benar. Hadhihi da'wah taqumu ala sunnah. Dakwah ini dibangun di atas sunnah. Walladhi arafnahu yang kita kenal selama ini dakwah sunnah anna da'wata salafiyyah wa anna ahla sunnah la ya'khuduna min amwalin nasi syai'a yang kita tahu dakwah salafiyah dan sunnah wal jamaah tidak pernah mengambil harta orang sedikit pun walihada an-nasu ya'manunahum ala amwalihim wa anfusihim oleh karena itulah masyarakat merasa aman dengan ahlu aman atas harta mereka dan jiwa raga mereka. Fadharbu bil asa sahih laisa bin mas'uliyatina. Memukul dengan tongkat benar, ini bukan urusan kita. Ingat, memukul dengan tongkat benar, bukan urusan kita, bukan tanggung jawab kita. Wal habsu kadzalik laisa min mas'uliyatina. Memenjarakan juga begitu, bukan mas'uliyah kita, bukan haknya kita. Walakin min haqqina an nuqarriba man yastahiqut taqrib wa nub'ida man yastahiqul ib'ad. Tapi haknya kita kita ini siapa ya kan? Para ulama, masyayikh, para duat. Baik. Haknya kita kita mendekatkan yang layak, eh, layak didekatkan dan menjauhkan yang layak dijauhkan. Wahada dinullah. Ini adalah agama Allah. Wajatna rojulan akhta fahadharna min. Kita mendapat ada orang yang salah, kita peringatkan umat dari bahaya dia. Wakulna, qulna dan kita akan mengatakan innahu laisa ahlan ayudarrisa fi hadzal markis. Kita mengatakan dia bukan ahlinya mengajar di pondok seperti ini. Langsung, dia bukan ahlinya mengajar di pondok seperti ini. Kita punya hak seperti itu, punya hak seperti itu. Tanyakan lagi kepada syekh ba'du tahdziratina min ba'd dzawil masyakil ahyanan ittararna ila an naktubahu bayanan kitabiyan para sebagian tahdir kami ya Syekh dari sebagian orang yang, yang ashabul masyakil terkadang terpaksa kita harus nulis penjelasan keterangan tertulis tentang kasus tersebut Fanakul kita mengatakan di situ inna fulanan kada wa kada si fulan dia begini begini begini begini. Fanansahu salafiyin ayyabta'itu an kita menasihati salafi untuk menjauh daripadanya. Wal tarornya ila an atau tawqi'atin ala hadhil bayanat. Terkadang kita pun terpaksa membuka tanda tangan, bikin tanda tangan pada keterangan kami tadi itu bikin keterangan tertulis tanda tangan asatidah yang bersangkutan. Kamu bilang soalnya ikhwan ya, nyata ya? Nyata. Belum mengatakan kata Syekh, labas, labas, waqir alaih. Tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Bubuhkan tantangan antum di situ. Labas, tidak masalah, tidak apa-apa. Tanda tangan nih, kata beliau. Lakin, Idza wujida sahibu markizin asarra ala an yabqa fi markizihi tabi' lahu fala nastati an nashabahu. Tapi ingat, ketika didapati ada yang punya markis dari yang asabul masyakil dari orang yang uh, eh, asabul masyakil, dia punya markis dan dia bersikuku untuk tetap tinggal di markis punya dia kita nggak mungkin untuk menyeret dia keluar daripadanya. Yang ini hak siapa ya, Van? Pemerintah. Nggak mungkin. Lakin wa inna manakul kita hanya bisa mengatakan lasna minna wa lasna mink. Kami bukan kamu, kamu bukan kami. Sudah, kita bukan uh, kita nggak lagi berhubungan. Dawa kamu, dawa kami. Terusan nyeret dia, seret keluar dia, usir dari pondoknya, itu adalah haknya pemerintah bukan kita. Gitu ya. Paham Irfan? Nah, teruskan Irfan. Ada sebagian syekh yang hadir ketika itu. Yang hadir ketika itu adalah Syekh Arafat. Syekh Arafat yang kemarin kemari. Termasuk hadir di eh, di jalan tersebut. Syekh Arafat memberikan gambaran lebih lanjut. Kata Syekh Arafat, "Al-an fi Indonesia haula yuriduna ayyusawwiru anna da'wata luqmana wa ikhwanihi ka'annaha imarah." Ya Syekh, sekarang di Indonesia mereka-mereka ini menggambarkan, ini menggambarkan dakwahnya al Akhlukman dan teman-temannya itu imarah, kayak ada uh, imarah apa ya imarah ya Kekuasaan, kepemimpinan. Barakallahu fikum. Imarah. Kata Syubat, la, la, la, hadza kehidup, La, ndak dusta itu. Unfuhu ankum. Nafikan itu semua dari kalian. Wa qulu hadhihi da'wah wa imarah. Katakan ini dakwah bukan imarah. Kadzibu Waktu waqtuhu bayana. Kadzibu ta'atum bi ayyi wasin kanat. Dustakan ini semua. Tulis penjelasan, keterangan. Dustakan semampu kamu dengan berbagai macam wasilah yang ada. Barakallahu fikum. Kemudian kita disebutkan di sini ditanyakan kepada al Jabiri tentang bagaimana <clears throat> sikap kita kepada askari. Apakah kita harus menerangkan kepada salafiyin syubhatnya dia? Dulu ya kan, sofar ini ya, sofar dulu. Belum mengatakan naam, naam, la syak. Ya, iya, enggak ragu-ragu lagi. Artinya apa ya kan? Batas syubhatnya dia wasbiru sabar kalian wahtasibu dan minta pahala dari Allah azza wajal ihtisab ajur min Allah azza wajal hadza dinullah ini adalah agamanya Allah subhanahu wa taala wasyai al muwaffaq wal eh, eh, wasyai al muwaththaq wal musajjal taruduna alaih perkara yang ada bukti wasiqah jelas atau yang terekam bantah dia itu sofar dulu sofar dulu para asatidah belum bicara apa-apa, belum juga ngomong, mereka sudah bertubi-tubi menyerang kita orang. Baru mau bicara, ada fitnah yang kedua yang muncul dari, dari kota Madinah. Fitnah Musa'afiqah. Ketika muncul fitnah ini, masyaih kita mengatakan, hmm, kala itu. Jadi ya akhirnya Eh, diem. Ada sebagian ustaz kita yang berkomentar, kita ini dipukuli eh, dari berbagai macam sisi oleh eh, sekali dan teman-temannya dia. Blok, blok, blok, blok, blok, blok. Baru mau bangkit, mau ngelawan, Ya gimana lagi? Ya masih-masih sering nyapar, nyapar ispir ispir ispir ispir ispir ispir. Kata Syekh, ispir ispir ispir ispir. Kita nggak bicara kalau kita eh, kita nggak bicara para itu. Baru bicara setelah ada izin untuk berbicara. Yang izinkan juga para masyair. Langsung tanya ke Syirah bin Hadi, silakan berbicara, berbicara. Itu pun tidak langsung kepada uh, eh, askarinya, tapi terkait dengan yang di Madinah terlebih dahulu. Pentolanya yang dibicarakan. Muncul para hadithah bicara, Salukman, Majlis 1, 2, 3, 4, 9, sama Muhammad berbicara. Nah, gitu ya. Barakallahu Baru berbicara ketika itu. Itu kita para asal itu ya kan. Diam, diam. Padahal hmm, gitu. <laughs> gemes gitu lah ya kan. Ini kita membantah, oh, ya sudah diam. Hmm? Gimana sih? Boleh kita uh, jelaskan? Jelaskan dengan cara hikmah. Baru jelaskan. Baik. <clears throat> Ditanyakan lagi para syubhat, Huwa ya askari syabbaha da'wata Luqman wa ikhwani bi da'wati Muhammad al-Imam. Annahu musaytir al ma'ahid. Ya, Syekh Askari ini menyerupakan dakwanya Ustaz Luqman dan teman-temannya seperti dakwanya Muhammad al-Imam yang di Ma'bar itu. Menguasai semua pondok-pondok yang ada. Kata Syubaid, "Idzan tashara kadzibu hadza." Kalau tersebar ini berita, dustakan. Wamshu ala ma antum alaih. Kamu berjalan seperti yang antum ada selama ini. Teruskan antum berjalan. Wasta'inu billah. Meminta pertolongan kepada Allah. Wasbiru. Sabar kalian. Wa ta'awanu fima bainakum. Dan ta'awunlah di antara kalian. Barakallahu fikum. Intaha. Selesai apa yang di, eh, di terkait dengan Fatah Syubat Jabiri. Hafizahullahu ta'ala wa ra'ah. Ada yang nggak jelas? Jawabannya jelas guamblang. Jelas guamblang. Selama ini apakah pernah kita memenjarakan? Kok diem? Selama ini dari orang-orang yang diberhentikan, apakah mereka disiksa dengan pukulan-pukulan tongkat-tongkatnya para asatidz? Kita hanya semata-mata memberikan nasihat. Jalasat ya ikhwan. Tapi jalasat dan sebagainya mungkin askari ikut. Barakallahu Jalasat. Masyakil sudah. Nggak diharapkan berhenti. Berhenti. Itu untuk kemaslahatan dakwah dan dia juga. Ini fatwa masyayikh. Sigar atau kibar? Sigar atau kibar? kibar masyayikh Syekh bin Hadi min, min kibar masyayikh pada masanya Syekh Jabiri min kibar masyayikh zaman sekarang ini kibar ya al barakatu ma'akabirikum barakallahu fikum ini yang ada pada kita tidak ada yang disembunyikan tidak ada yang direkayasa semua apa adanya dan jawabannya jelas dan gamblang itu ranahnya para asatidah Mungkin ketika ada praktek-praktek yang terjadi di sebagian tempat, dinasihati. Nah kemudian e, eh, gebiak uya, dipukul rata semuanya demikian. Langsung dikatakan hizbiyah, bid'ah, khawarij dan segala macamnya itu. Zulm. Ada kezaliman ya ikhwan. Mengklaim dengan tambah hujah. Barakallahu fikum. Jelas nggih? Jelas nggih? Jelas. Barakallahu fikum e, pembahasan yang kedua. Ini kan pertama ya, terkait dengan masalah komando. Dari sini kita bisa memberikan klasifikasi yang namanya sebuah komando atau instruksi atau perintah dan segala macam. Ada dua ya kan. Ada syar'i boleh, ada yang tidak boleh. Yang dikatakan komando hizbiyah itu ketika ada unsur hizbiyah padanya. Komando, komando, instruksi instruksi, perintah, perintah dan segala macam ada unsur alwala wal borok yang sempit padanya. Ada tak buta padanya. Ada asobiyah padanya. Apalagi perkaranya perkara mukhalaf, perkara yang salah. Ini namanya komando hizbiyah. Yang ada pada hizbiyun itu hizbiyah. Yang ada pada ashabul ahwa'i wal bid'ah itu hizbiyah. Kepada mereka eh, seharusnya panah-panah Anda di, diarahkan. Adapun semata-mata mas'uliyah, koordinasi, musyawarah, ta'awun al-birri wa taqwa barakallahu fikum dalam perkara dakwah ah, menunjuk uh, uh, mas'ul dakwah di sebuah tempat dan segala macam. Tayib, ada mas'ulin di sebuah negara bahkan untuk dakwah salafiyah barakallahu fikum. Perkara yang ranahnya para ulama, para basyah dan para duat ila Allah azza wajalla. Yang penting nggak ada mukhalafah syariah, tetap dibangun di atas kitab sunnah dengan pemahaman salaful ummah dan ada hizbiyah padanya. Ada ya juz. Itu ranahnya kita semua namanya wilayatun sugro. Barakallahu fikum. Paham ya, Ikhwan? Barakallahu fik Dipahami insyaallah taala ya, Ikhwan. Dan e, barakallahu fikum secara kenyataannya pada mereka pun juga akan ada yang seperti ini. Nggak mungkin diem-diem aja. Masih ngomong, "Hei eh, Ikhwan, kita rapat." Instruksi. Nggak boleh. Ngapain juga rapat, koordinasi itu namanya. Nggak usah pakai rapat-rapatan, udah jalan sendiri-sendiri. Lahir sendiri, mati sendiri. Ya, dibangkitkan di alam barzah eh di alam barzah di alam di hari akhir sendiri. Nggak ada koordinasi. Nyatanya yakin mereka bakal musyawarah. Mereka bakal rapat. Namanya apa itu? Koordinasi. Mesti ustadznya bakal nyuruh, nggak mungkin diem-diem aja di hatinya. Tidak mungkin. Ya bakal ngomong. Ya Allah ya ikhwan, kita rapat, ya, kita musyawarah. Instruksi. Pasti itu. Itu gak ada yang salah selama di atas pembahasan yang benar, di atas al-haq, perkara yang mubah, nggak ada masalah. Yang jadi masalah ketika ada mukhalafah syariah, ada perkara yang mungkar, ada perkara hizbiyah padanya. Para itu. Dipahami gak? Ya? Nah itu, Allah musta'an. Mereka memiliki sebuah pesantren, ditampilkan tahun donasi eh, tahun donasi untuk pondok mereka. Namanya apa ini? Coba dia Namanya apa ya, Komando, instruksi dan segala macamnya. Tanya sama mereka, pada antum ada komar. Enggak, enggak, ini tahun. Loh, pada antum tahun, pada kita hizbiyah ya apa sih? Sama aja. Selama ala sunnah Selama bukan perkara mukar ada ya juz Ranahnya antum. Ranahnya antum, barakallahu fikum. Nah, dan saya yakin pada mereka juga demikian. Ada perkara yang nggak bagus, ada orang yang jelek akhlaknya, pasti akan disingkirkan. Ya apa ya? Itu otomatis ya ikhwan. Itu namanya nahi mukar Barakallahu Maaf, antum jangan. Jangan. Hmm, komando lagi. Allahumma musta'an. Gimana? Yang ada pada mereka lebih mengerikan lagi barakallahu fikum. Nanti akan disebutkan insya insyaallah taala pada pembahasan yang kedua tentang hakikat fitnah komando yang ada barakallahu fikum. Secara ilmiah sudah kita bongkar, secara kenyataannya kita akan sedikit koyak barakallahu fikum setelah zuhur nanti. Apa? Berhenti ya, Van? Pertemuan berikutnya. Hah? Terus insya insyaallah pada duhur ya. Jadi kasih tanbih ikhwan 10 menit lagi sudah zuhur. Sementara cukup akan dibahas insyaallah bab pembahasan kedua dan yang ketiga terkait dengan bab ta'awun insyaallah taala ba'da zuhur langsung insyaallah.